tradisional itu asli dalam yang lain selain asli lokal dalam yang lain lihat di sini di antara bisa tentara ini. Jadi ada beberapa ya, <clears throat> ada beberapa yang ada di tradisional, bangunan modern sama bangunan tua. Nah, otomatis yang ada di sini ya, ikatan budaya, sosial dan lain-lain, adat istiadat, kepercayaan mistis, pasti yang diambil dari tradisional itu mungkin hanya budayanya saja, mistisnya sudah tidak ada lagi, kepercayaan dan lain-lain, ya, seperti itu. Jadi itu perbedaan yang sangat

до Мустафа tidak ada perkembangan nah pasti timbul di pikiran kalian kan nah ilmu arsitektur itu ya ini dan lain-lain arsitektur neo arsitektur Islam arsitektur tradisional arsitektur tradisional Gorontalo Islam modern klasik etnis dan lain-lain ketika masuk tahap S2 belajar studio pasti kacang-kacang memory course, we'll see. hal yang sangat penting itu kalau hanya membaca anak SMA bisa baca ini CS di sini pun bisa baca ini apa ini setelah baca dia tahu oh tradisional itu seperti ini mengatakan warisan budaya yang lumbung di bahasa Jawa dikatakan tradisional jenis arsitektur dan karakter dari masing-masing suku benar masing-masing daerah pasti punya tradisionalnya warisan dari generasi perilaku dari masyarakat semua sama mengarah ke sana. Namun ada kata-kata baru yang eh, ini seperti solusi Susanto. Nah ini bisa bisa lihat ini variasi budaya dari berbagai suku yang ada di negeri ini ya dalam luasnya hubungan masyarakat dan tempatnya karakter kebudayaan dan konteks lingkungannya menjadi fokus bahasan arsitektur tradisional nilai-nilai yang cocok dan dapat memenuhi kebutuhan dipertahankan dan menjadi tradisi yang diturunkan misalkan dari ayah ke anak begitu ya Tradisi ini akan tetap dipertahankan bila mempunyai makna, baik praktis maupun simbolis. Nah ini ada kata tradisi dan makna. Oke, ada pertanyaan sampai situ? budaya adat setempat dan lain-lain. Kita bisa lihat dari bangunan ini ada perbedaan. Coba saya mau tanya, adakah Karena tugas kalian Karena itu dikatakan kalau sudah pakai paku itu namanya sudah masuk ke tanah saya bilang toh yang sudah hadir hari ini minggu depan jangan bilang lagi hmm. par ya sudah lagi apa apa oke ini tugas tugas mingguan belum dicatat satu lepas saja bagus ya